Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita yang kita sama-sama mengetahuinya tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. nikmat-nikmat tersebut kewajibannya untuk kita adalah kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahnya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur pada Allah, "La in syakartum," apabila kalian bersyukur kata Allah, "La azidannakum." Aku akan tambah. wala in kafartum apabila kalian kufur inna azabi lasyadid sesungguhnya azabku sangatlah pedih kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita dan ini merupakan kewajiban dan yang kedua kita hendaknya senantiasa dan sering bersolawat untuk Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan <clears throat> sebagaimana yang sudah kita bahas bersama di hari Kamis bahwa kita membahas tentang kaidah-kaidah fikih dan kita masih berbicara tentang al-yakin la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak hilang dengan keraguan ya di eh, keyakinan tidak terhapus dengan adanya syak dan di dalam buku sahabat kita ini Al-Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif hafizahullah taala beliau sebutkan al-qawaid al-mundarijah tahtaha jadi kaidah-kaidah yang masuk ke dalam kaidah al-yakin la yazul bi syak ya ada banyak ya sebagian orang menyebutkan sampai belasan tetapi beliau hafizahullah taala menyebutkan dalam buku ini buku kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam ini eh, sepuluh 10 kaidah 10 kaidah yang masuk di bawah kaidah al-yaqinu la yazuru bisyak ini sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena keraguan ya, di antaranya yang sudah kita bahas adalah al-aslu baqa'u makan alam makan ini dalil istishab yang kita sudah bahas kemudian <clears throat> eh, yang kedua adalah al-aslu baratul zimmah jadi pada dasarnya seseorang itu bebas dari eh, beban al-aslu baratul zimmah <clears throat> kemudian yang ketiga ma'thabat biyakin la yartafi'u illa biyakin Ada sesuatu yang tetap dengan keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan e, keyakinan. Kemudian yang keempat di halaman 44 al-aslu fi sifati awil umur al-aridah al-adam. Jadi e, pada dasarnya sebuah sifat atau sesuatu yang baru itu dianggap tidak ada. Ya. Kemudian e, pada yang kelima al-aslu idafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Kemudian yang keenam هل الأصل, هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة kemudian yang eh, ketujuh beliau bahas kaidah yang sangat bagus sekali yakni al-aslu fil abda' at-tahrim pada dasarnya al-abda' al-abda' ini kemaluan farji itu hukum asalnya adalah haram kemudian yang kedelapan al-aslu fi dzabaih at-tahrim. Itu juga hukum asal e, dari binatang yang harus disembelih itu adalah e, haram. Kemudian yang kesembilan, la ibrata lid dalalati fi muqabalati at-tasrih. Sebuah dalala tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Ya. Kemudian yang kesepuluh adalah la ibrata bidzan al-bayyin khata'uhu. Jadi zon yang jelas sudah salahnya itu tidak dianggap. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita tentu tidak akan bahas semua kaidah ini. Saya akan bahas dua kaidah terakhir, kaidah yang ke-9 dan kaidah yang ke-10. Yang ini tentang yang pertama, la ibrata lid fi muqabalati at-tasrih dengan kaidah la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. ya. E, kaidah yang kesembilan yang disebutkan di kitab ini la ibrata lidalalati fi muqabalati tasrih artinya sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih pertanyaannya apa itu dalalah apa itu tasrih apa itu dalalah apa itu tasrih disebutkan oleh beliau <clears throat> dalalah yang dimaksud dengan dalalah adalah segala sesuatu selain ucapan dan tulisan. Segala sesuatu selain ucapan yang ditu, ya, dan tulisan yang menunjukkan pada makna tertentu. Yang menunjukkan pada makna tertentu. Jadi segala sesuatu yang bisa menunjukkan sebuah makna tetapi bukan perkataan dan bukan tulisan ini disebut dalalah. Ya Sekali lagi, sesuatu apapun yang bisa menunjukkan makna, sebuah makna maka disebut dalalah. Ya, tetapi bukan ucapan, bukan tulisan. Beliau kasih contoh di sini beberapa hal di antaranya adalah uruf, adat kebiasaan. Uruf, adat kebiasaan. Yang kedua contohnya isyarat. Yang kedua contohnya isyarat dan yang lainnya. Dan yang lainnya ya baik kemudian beliau kasih contoh yang sangat bagus sekali diperhatikan oleh kita ya karena ini banyak permasalahan sering ditanyakan sering di apa namanya dimunculkan ya karena kita sering berinteraksi dengan kawan-kawan kita dan seterusnya ini bagus sekali beliau kasih contoh halaman 57 tentang kaidah la ibrata lid dalalati fi muqabalati at-tasrih Jadi sebuah dalalah, tadi apa dalalah? Dalalah adalah segala sesuatu yang menunjukkan makna tertentu. Ya. Ini tidak dianggap kalau berbenturan, bertentangan dengan tasrih. Apa itu tasrih? Tasrih ini ketegasan. Tasrih artinya ketegasan. Jadi dalalah ini isyarat ya tidak dianggap apabila berbenturan dengan ketegasan. Ketegasan yang keluar dengan dari tulisan atau dari ucapan. Tapi nanti wabil misal yattadihul maqal. Dengan dengan contoh maka akan jelas sebuah ucapan. Tapi <clears throat> E, eh, misal dengan of dengan adat kebiasaan. Misalkan dia kasih contoh di sini di sebuah pesantren ya jadi ada para santri dan seperti sekarang ini banyak di antara mahat yang libur. Ya, di antara mahat yang libur, pesantren-pesantren libur. Kemudian ketika masuk mereka pulang dari rumah misalkan bawa di antara mereka bawa oleh-oleh, bawa makanan, bawa jajanan, istilah yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya, pulang dari rumah bawa jajan, bawa makanan. Mungkin orang tuanya eh, bekali jajan. Ya, dan biasanya orang tuanya ini untuk kamu, ini boleh makan sama-sama. Seperti itu, ya. Nah, dan merupakan urf. Ini kebiasaan. Kalau jajanan atau makanan tersebut diletakkan di atas meja kamar. Diletakkan di atas meja di, di asrama, diletakkan di atas meja kamar, maka bagi yang lainnya bagi yang lainnya apakah bagi orang yang tinggal di kamar tersebut atau ada yang berkunjung nanti ke kamar ya dari kawan-kawannya itu boleh bagi mereka untuk memakannya meskipun tanpa izin secara langsung dari yang punya makanan tersebut dari yang punya makanan tersebut ya dengan dasar ini maka talib atau santri yang masuk ke kamar tersebut lalu mendapati jajanan tersebut boleh langsung memakannya walaupun tanpa seizin dari yang punya. Nah ini. Walaupun tanpa seizin dari yang punya karena eh, sudah menjadi orof kebiasaan apabila makanan diletakkan di tempat tersebut ini menjadi makanan untuk boleh dimakan oleh siapapun. Contoh misalkan di kantor, ya, di sebuah tempat, misalkan di sini, misalkan di Roja, ya, di Roja. Ah, Reda bawa makanan, taruh atau letakkan di tempat yang secara umum di sini, kalau diletakkan di situ dimakan, maka kita makan apakah membawa gorengan ya bakwan uh, eh, apalagi ya, banyak ya roti ya atau kacang-kacangan ya itu tidak mesti izin Abdul Ghafur Abdul Ghafur atau Ghafur ah, Abdul Ghafur anak sini lupa, lupa ya. ah, Abdul Ghafur misalkan mau makan tinggal makan tanpa izin ya akhirnya ngambil ya nah, seperti itu walaupun izin lebih baik untuk menghilangkan apa keraguan kan tapi kalau dia langsung makan memang orofnya di situ sudah boleh makan boleh nah itu ya jadi eh, ini hal yang bisa dijadikan sebagai dasar orof dengan dasar orof ini yani dalalah nah eh, kemudian misalkan kemudian contoh yang lain di sini di halaman 57 tentang masalah utang piutang tentang masalah utang piutang antara si A dan si C antara si A dan si C ya kalau si A bertanya pada si C misalkan A namanya Ahmad A namanya Ahmad C-nya namanya misalkan uh, Zaid misalkan Zaid apakah anda masih punya utang pada saya sebanyak satu juta misalkan Ahmad tanya ke Zaid apakah anda masih punya utang pada saya sebanyak 1 juta? Hmm? Lalu si C tadi Z menganggukkan kepalanya dan dia bukan orang bisu. Ya, si Z tadi bukan orang bisu. Punya utang kan sama saya 100 eh, 1 juta terus dia mengangguk. Begini mengangguk. Maka eh, di sini bahawa si Z tadi ya itu punya utang 100 karena dia mengangguk walaupun dengan, bukan dengan lisan walaupun dengan eh, anggukan kepala dengan isyarat ya <clears throat> baik nah isyarat-isyarat ini isyarat-isyarat ini tidak berlaku isyarat-isyarat ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan at-tasrih apa yang dimaksud dengan tasrih? Di halaman 58 <clears throat> penulis berkata, Adapun yang dimaksud dengan tasrih adalah ketegasan seseorang dalam hukum tertentu bagi sesuatu yang dalam kepemilikannya, baik itu berupa ucapan maupun tulisan. <clears throat> Jadi ketegasan <clears throat> dalam hukum tertentu, dalam makna tertentu, dengan ucapan atau dengan tulisan. Seperti tadi, ahreda bilang, Afwan, Anda bawa makanan, tapi bukan untuk umum. Dia taruh di sini. Atau ditulis, Afwan, tidak boleh makan makanan ini. Misalkan. Kecuali dengan izin. Ya, kecuali dengan izin. Maka bagi ah, Abdul Ghaffar, bagi saya, bagi siapa saja ikhwah, ketika lihat, oh ini makanan, ini kacangnya, eh, punyanya akhreda. Boleh nggak kita ambil? Tidak boleh. Karena sudah ada tulisan, nggak boleh. Atau sebelum akhirnya pergi, dia bilang jangan dimakan. Tasrih dengan jelas ucapannya. Ya. Nah, ini kaidah sangat manfaat sekali. Ya, di mana kaidah ini ya menghilangkan perseteruan, perselisihan di antara banyak manusia yang terjadi yang terjadi di antara mereka. Di kaidah la ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih. La ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih. Artinya sebuah dalalah, sebuah isyarat ya, tidak dianggap kalau berbenturan, kalau bertentangan dengan tasrih, dengan ketegasan baik dengan ucapan atau dengan tulisan baik dengan ucapan atau dengan tulisan. Contoh yang lainnya seperti si Cek tadi. Si Cek tadi, ya. Misalkan ditanya tadi sama Ahmad, "Anda masih punya utang sama saya satu juta?" Kemudian Cek tadi bilang, "Tidak." Nah, tidaknya sambil apa? nangguk Lihat, ya, ngomong tidak tapi kepalanya nangguk Ya. ngomong ucapan dengan anggukan berbeda, ya, ya? Kalau angguk anggukan ini apa namanya? isyarat kalau anggukan biasanya iya kan gitu. Ya. Tapi ketika bertentangan dengan ucapan yang keluar dari dia, tidak tidak, maka yang diambil apa? Ucapan, ya kan? Yang diambil ucapannya. Ya enggak. Apalagi kalau geleng-gelengan kepala, yang gitu. Apalagi kalau geleng-gelengkan eh, kepala. Nah ini, ini yang disebutkan di halaman 57 dan 58 ya. Di kaidah yang bermanfaat untuk kita sebagai tambahan ilmu buat kita kita ingat bahawa la ibrata lid-dalalati fi muqabalati at-tasrih la ibrata lid-dalalati fi muqabalati at-tasrih ya tidak ada atau sebuah dalalah itu tidak di, tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih kalau berbenturan dengan apa e, tasrih tasrih ini tadi apa namanya e, ketegasan nah Baik, tadi e, maaf tapi tentunya perlu kita ketahui ya dalam beberapa kasus dalam beberapa kasus kalau terjadi perselisihan mesti dengan bayinah dengan bayinah tadi masalah yang berhutang tadi misalkan si A tidak bisa memberikan bayinah keterangan kepadanya kepada si Z bahwa dia punya apa namanya utang makanya diterima perkataan si Z tapi beda ketika si A punya bayina punya keterangan bayina maka kaidah ini tidak dianggap ya misal A sama B, A sama C tadi sudah uh, mengadakan utang piutang, ya kan? ditulis, ditulis, kemudian ada materainya bahwa si Z punya utang serat, uh, eh, 1 juta misalkan, 1 juta. Kemudian Ahmad tadi bilang ke Z, Anda punya utang, kemudian dia tidak, misalkan, enggak. Kemudian si A tunjukkan nih keterangannya maka yang diambil perkataan siapa yang diambil perkataannya si A yang diambil perkataannya si A walaupun eh, Zaid mengatakan anda enggak punya utang nah itu karena ada bayinah al bayinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man angkar contoh yang lain kaidah ini eh, tidak tidak digunakan seperti dalam misalkan gini ada anak kecil anak kecil ya dia nyuri nyuri uang sepuluh ribu misalkan kemudian dia simpan di sini diletakkan di belakang kan gitu kemudian kita bilang dek curi ya sepuluh ribu dia geleng-geleng enggak kan gitu sambil bilang enggak eh? tapi di tangannya ada sepuluh ribu dan di kotaknya terbuka misalkan eh, dompetnya terbuka nah, kita eh, kita lihat al-bayinah di sini nah, seperti itu Jadi ini kaidah para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang Allah menjadikan kaidah yang e, bermanfaat untuk kita ya la ibrata lid dalalati fi muqabalati at-tasrih. Sebuah dalalah itu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Nah, sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Ya, dan dalalah itu seperti yang saya katakan adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah makna tertentu ya yang tidak lewat ucapan atau tidak lewat tulisan tidak lewat ucapan atau tidak lewat tulisan dalalah bisa dengan beberapa hal diantara dengan uruf adat kebiasaan yakni kebiasaan uruf ya yang kedua dengan isyarat dengan isyarat ya. seperti uruf tadi contohnya adalah kalau terbiasa di sebuah tempat misalnya di pesantren di kamar santri ya naro tadi apa makanan di sebuah tempat di meja tertentu dan itu adalah urufnya kebiasaan untuk umum maka walaupun tanpa izin dari yang meletakkan makanan tersebut atau yang memiliki makanan tersebut misalkan dia tidak datang misalkan kita ambil maka itu adalah diperbolehkan diperbolehkan. Seperti ini sih sering terjadi di antara kita. Ini merupakan hal yang sangat memudahkan kita semua. Kita kadang-kadang safar juga kan. Apakah safar di dalam e, eh, masih di dalam pulau, luar kota sama kawan-kawan, kemudian kawan kita beli makanan taruh di meja atau punya kawan, makan dari meja. Kemudian kawan kita lagi keluar sebentar, kemudian kita oh di meja nih makanan boleh kita ambil, boleh kita makan. Sesuatu yang memudahkan. Kecuali kalau kita tahu secara tasrih bahwa orang tersebut tidak mau makanannya diambil, dimakan. Sama seperti misalnya safar, kita safar umroh atau safar haji bergabung sama kawan-kawan. Kadang-kadang ada makanan yang sisa dia bawa taruh di meja di kamar, ya. Kemudian kawan kita sholat, kita lagi misalnya ter, e, datang duluan atau terlambat, kemudian ada makanan lapar dan seterusnya, nggak mungkin keluar dulu. Nah kita makan, ya minuman juga seperti itu. kecuali sekali lagi kalau ada tasrih tasrih keterangan yang jelas dari lisan seseorang atau tulisan ya jadi ini kalau bahasa Ibn Iskari la ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih artinya se -se sebuah dalalah tidak dianggap eh, kalau berbenturan dengan dengan ketegasan Allahu alam isu. Berikutnya para pemirsa dan para pendengar radio Raja yang Allah muliakan. Kaidah yang ke-10. Kaidah yang sangat bagus. Ya. Yakni kaidah yang berbunyi la ibrata بالظن dhannil bayyini لا La بالظن bidh-dhannil bayyini khata'uhu. Artinya sebuah perasa, sebuah persangkaan yang sudah jelas kesalahannya tidak dianggap sama sekali. Ya. Sekali lagi, sebuah persangkaan yang sudah sudah jelas jadi kesalahannya tidak dianggap sama sekali. La ibrata bi dhanni eh, al-bayyin khata'uhu. Tidak ada untuk sebuah prasangka yang bayin, yang jelas kesalahannya itu tidak dianggap tidak dianggap ini kaidah yang sangat penting sekali ya kaidah yang sangat penting sekali beliau jelaskan di halaman 59 dari makna kaidah ya Jadi beliau berkata Apabila ada seseorang yang mendasari sebuah hukum Atau hak tertentu Dengan sebuah persangkaan belaka Seseorang mendasari hukumnya dengan prasangka ya? Meskipun dengan zon yang kuat Zon yang kuat, zon ghalib ya prasangka yang kuat kemudian setelah itu tampak kesalahannya maka hukum dan hak tersebut harus dibatalkan ya hak tersebut dibatalkan ya karena pada dasarnya hukum itu harus didasari dengan kejadian yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya hukum itu harus didasari dengan kejadian yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Namun, kata beliau kalau tidak bisa melakukan itu karena alasan tertentu, maka bisa menggunakan zan walid, zan walid, zan yang kuat. Akan tetapi kalau ternyata persangkaan itu salah, dari kejadian yang sebenarnya maka kembali pada kejadian yang sebenarnya maka hukumnya dikembalikan pada kejadian yang sebenarnya jadi eh, kaidah ini masuk dalam banyak sekali majal ya, disebutkan oleh para ulama dan penulis pun menyebutkan di paragraf yang ketiga untuk pengetahuan untuk kita semua bahawa kaedah ini berlaku pada banyak masalah, misalnya masalah-masalah hukum istihadiyah fikhiyah, kemudian hukum pengadilan, ibadah, dan muamalat, serta yang lainnya. Dan hal hal suhi. Masalah ini masuk ke ibadah dalam masalah tuharah, dalam masalah solat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, dan dalam masalah banyak hal. Kemudian dalam masalah muamalah, dalam masalah pengadil, pengadilan dan seterusnya. Jadi kalau ada one yang sudah jelas kesalahannya zon ini menyelisihi kenyataan walaupun zonnya kuat persangkaannya kuat kalau menyelisihi kenyataan maka tidak dianggap tidak berlaku sama sekali tidak berlaku sama sekali di buku Ustadz kita ini disebutkan dua contoh ya contoh penerapan kaidah yang pertama kalau ada seseorang yang meninggalkan kampung halaman ya, ya tentunya ini contoh zaman dulu ya contoh zaman dulu zaman dulu kan belum ada telepon belum ada alat-alat komunikasi yang canggih seperti zaman sekarang sekarang masya Allah ada eh, telepon SMS kemudian eh, orang bisa hubungan tiap saat kan gitu apalagi ada sekarang apa BB mm, ya kemudian WhatsApp Nah, ya. Oh macam-macam bermunculan terus nanti juga nanti mungkin bermunculan terus apa nanti nah, gitu ya uh, orang di ujung sana dunia bisa berhubungan langsung dengan kita kapanpun kita mau kapanpun kita mau nah ini baik ini contoh <clears throat> kalau ada seseorang yang meninggalkan kampung tahunan tahunan nggak ada kabar nggak ada kabar. Orang ini disebut dalam istilah fikih dengan mafkud. Mafkud orang hilang, dianggap orang hilang dan bisa jadi terjadi ya selama di, di dunia mungkin mungkin bisa terjadi ada orang hilang. Nah, dia punya harta. Dia punya harta. Maka di sini katakan harta orang ini masih tertinggal di kampung halaman tidak boleh diwarisikan dan dia tidak karena dia dianggap masih hidup. Jadi misalkan ada namanya e, Budi misalkan, Budi menghilangkan e, meninggalkan kampungnya kemudian keluarganya tidak tahu kemana nasib ke, eh, kemana dia dan nasibnya bagaimana apakah masih hidup <coughs> atau sudah meninggal ya maka tetap dihukumi dia masih apa e, masih hidup hartanya tidak bisa dibagi-bagikan kepada ahli warisnya sampai kalau dapat berita yang fiqah bahwa dia meninggal dunia atau dihukum oleh hakim setempat bahwa dia meninggal dunia dengan zon ghalib dengan prasangkaan yang kuat karena secara pasti dia tidak tahu ya secara pasti dia tahu setelah tentunya setelah dicari ya, beritanya tentunya ya. Kemudian dia berkata di sini, namun kalau hartanya sudah diwarisi atas dasar zon ghalib tadi. Maksudnya apa? Setelah dikira dengan prasangka yang sangat kuat dengan dasar tadi ada berita yang tokoh, oh dia meninggal si Budi atau hakim mengatakan bahwa ya dia kayaknya meninggal nih dengan zon dengan sangka yang golib yang kuat golibnya kebiasaannya uh, dia meninggal misalkan begitu ternyata setelah dibagi-bagi harta warisan itu ya harta warisan itu uh, orang hilang ini Budi ini pulang kembali ke kampungnya ternyata dia masih hidup nah ini maka maka apa? Maka hukum hakim tadi tentunya salah. Menyelisih apa? Menyelisih kenyataan. Menyelisih kenyataan. Kemudian seluruh harta yang sudah diwarisi itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kita maaf saya dulu. dengan dasar kaidah ini la ibrata al bayyini khata'uhu ya dhann yang sudah bayin jelas kesalahannya tidak dianggap la ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu sekali lagi Zan prasangka yang sudah jelas kesalahannya tidak dianggap. Tidak dianggap karena bertentangan dengan kenyataan. Tadi kasus tadi ya datang ternyata harta waris sudah dibagikan, hakim salah, kemudian hartanya harus dikembalikan. Tapi kalau saya tidak kembali dan e, memang meninggal ya sudah, ya menggunakan dengan tuan wali. Ngomong-ngomong masalah harta warisan, ya saya ingatkan untuk para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan ya. Pertama, kaum muslimin harus kembali kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang tata cara membagi warisan itu. Ya, tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim karena mengambil harta saudaranya yang itu adalah hak orang lain maka hukumnya berdosa dan tidak berkah hartanya. Tidak berkah hartanya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan banyak harta warisan yang disia-siakan begitu saja. Ya, tidak dimanfaatkan. Ya, seakan-akan menjadi harta yang mati nggak ada yang punya. Ya, apakah di kampung-kampung atau di kota-kota kita melihat bahwa ada tanah kosong tidak digunakan apa tidak dibangun atau tidak digunakan untuk apa-apa dan seterusnya tidak bermanfaat ya maka saya ingatkan di sini sebelum meninggal ya atau sebelum apa namanya <clears throat> eh, ada sesuatu yang tidak diinginkan manfaatkan manfaatkan apakah dibagikan ya, apakah dibuat tempat yang bermanfaat lebih bagus lagi misalnya diwakafkan daripada dibiarkan begitu saja ya dibiarkan diwakafkan bikin masjid bikin musola bikin uh, sekolah atau uh, bikin tempat untuk majelis ilmu ya bikin perpustakaan manfaat mengalir pahalanya mengalir daripada orang-orang yang punya harta biarkan begitu saja muncul rumput-rumput ilalang di sekitarnya ya kemudian gak ada manfaatnya sama sekali nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala ya ingat sebelum meninggal sebelum meninggal eh, selesaikan manfaat nanti ketika meninggal manfaat hartanya mengalir ya atau sebelum hari kiamat hari kiamat sudah nggak ada manfaat nggak ada manfaatnya sama sekali dan itu menyesal nah ini Baik. ini contoh dari kaidah yang kita bahas la ibrata bidzannil bayini khata'uhu tidak ada apa tidak ada ibrah tidak dianggap sama sekali Dhan yang jelas kesalahannya Dhan yang jelas kesalahannya contoh berikutnya Contoh berikutnya di sini dicontohkan sama ya e, beliau memilih contoh dari apa yang ditulis oleh para ulama. Kalau seseorang menyangka bahwa dia sholat dalam keadaan suci, kalau seseorang menyangka bahwa dia sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Kemudian nampak baginya setelah itu dengan yakin bahwa dia sholat tadi tanpa bersuci. Dia sholat tanpa bersuci. Hukumnya bagaimana? Ya, misalkan akhuna Abdul Ghaffar, hafizahullah taala. Sholat, sholat maghrib, sholat al maghrib, sholat maghrib kemudian dia sangka sudah bersuci selesai sholat la haula wala quwata illa billah iya ana betul yakin saya ini belum wudu misalkan gitu ya belum wudu gimana sholatnya batal atau tidak sah atau tidak apakah dia mengulangi atau tidak ya ini harus kita pahami Para ulama menyebutkan dalam kasus seperti ini ya, maka wajib bagi akhuna Abdul Ghaffar untuk salat lagi, mulang Ya kan? Karena apa? La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dianggap zan yang sangat jelas sudah yakin kesalahannya tidak dianggap prasangka yang kesalahannya jelas itu tidak dianggap belum sholat berarti ini dia ngulangi sholat ya yeah. Begitu juga dengan orang yang bersuci dengan air yang dia sangka bahwa air tersebut suci. Namun, setelah bersuci, ketahuan bahwa air tersebut najis maka bersuci, bersucinya tidak sah dan harus mengulangi. Amin. Ini contoh yang masya Allah yang bagus sekali yang harus kita perhatikan. Ya. <clears throat> Kemudian contoh yang lain saya akan bacakan dari kitab yang lain dari Qaid Fikhiyah. Ya. Di Qaid Fikhiyah yang ditulis oleh uh, Profesor Dr. Saleh bin Ghanim As-Sadlan dalam buku beliau Al-Qawaid Al-Fikhiyat Al-Kubra Kebalikan dari contoh yang tadi Dia berkata Lau dhanna al-ma' najisan فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه kalau seseorang mengira ya air itu najis dia kira air itu najis kemudian dia wudhu dengan air tersebut dan setelah itu jelas baginya bahwa air tersebut tidak najis maka boleh wudhunya wudhunya sah ya wudhunya adalah sah Nah ini. Ya. Karena melihat apa? Perkaranya, melihat hakikatnya, keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ini diambil contohnya dari kitab Al-Ashbah wan Nazair karya Ibnu Nujaim لو صلى في ثوب وعنده أنه طاهر فظهر أنه نجس أعاد ya. Kalau seseorang sholat memakai pakaian, menurutnya pakaian tersebut suci. Fadhahara kemudian nampak bahwa pakaiannya najis setelah itu. Jadi misalkan akhun Abdul Ghafar salat. Salat. Kemudian selesai nampak kepakian oh, saya najis ya. Hmm? Maka kata Ibn Nujayn di sini ada dia ulangi sholatnya dia ulangi sholatnya Baik tetapi perlu diketahui bahwa masalah ini telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama ya dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya dan Syekhul Islam tentu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebelumnya itu memilih tidak mengulangi sholatnya tidak mengulangi sholatnya dengan dalil yang subhanallah sangat kuat sekali e, tentang masalah mengulangi sholat karena memakai pakaian yang najis memakai pakaian yang najis setelah selesai sholat dia tahu bahwa pakaiannya najis sebelum sholat dia nggak tahu setelah sholat dia tahu bahwa pakaiannya najis ini ada perbedaan pendapat dan para ulama seperti yang saya katakan tadi bahkan sampai tiga pendapat ulama pendapat yang pertama ya adalah e, dia harus mengulangi sholatnya. Nah ini, ini pendapatnya salah satu pendapat Abi Kilabah dan e, pendapat Alim Syafi'i dalam perkataan eh, dalam pendapat yang paling sahih. Karena dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa sholatnya sah tidak mesti diulang sholatnya sah dan tidak mesti diulang eh, uh, ini pendapat yang kedua orang yang mengatakan sholatnya sah tidak mesti diulang dan ini pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan pendapatnya uh, ya dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ini juga pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, diperinci. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Uh, ulama yang memilih pendapat yang ketiga ini mereka berkata annahu yu'idu ma kana fil waqt yu'iduhu as-salah idza kana ba'da ketika tahu ya di dia memakai pakaian itu najis masih waktu sholat maka dia harus ngulang apabila sudah melebihi waktu sholat keluar waktu sholat maka tidak mesti mengulangi tidak mesti mengulangi Allah alam dalilnya tentang yang ketiga ini tapi anda pribadi memilih pendapat yang tadi pendapat yang kedua dengan dalil yang mereka sebutkan sangat kuat sekali dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala itu dalil Abu Sa'id Al-Khudri hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya di mana Rasulullah wa alaihi wasallam pernah mengimami sholat ya, di hadapan ke, ke para sahabat tentunya. Kemudian Rasulullah SAW di tengah sholat itu, di tengah sholat Rasulullah SAW melepaskan apa? Dua sandalnya. Melepaskan dua sandalnya, Rasulullah SAW meletakkan di sebelah kiri beliau. Ketika para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka langsung melepaskan sandal-sandal mereka juga dalam sholat nih ini dalam keadaan sholat selesai sholat singkatnya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka mahammalakum ala ilqaini alikum wahai para sahabatku apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian mereka menjawab, "Ra'ayna, ra'aynaka alqaita na'alaik fa'alqayna ni'alana." Wahai Rasulullah, kami melihat Anda melepaskan dua sandal Anda, maka kami pun lakukannya. yang kami ikuti Anda. Kami melepaskan sandal-sandal kami, mengikuti Anda. Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW khabarkan kenapa Rasulullah SAW melepaskan dua sandalnya Rasul bilang bahwa ada tadi Jibril datang ketika sholat menghabarkan bahwa dalam dua sandalku tadi ada kotor ada kotoran najis sehingga dilepaskan nah ini dalil sangat kuat sekali bahwa orang yang lupa memakai pakaian yang najis apakah dia itu tidak tahu Tahunya setelah sholat Atau dia tahu sebelum sholat tapi lupa Ini pendapat yang kuat adalah Tidak diulangi sholatnya Karena apa? Jibril alaihi salatu wasalam tidak membatalkan eh, Maaf, karena Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya Beliau lepaskan dan beliau lanjutkan sholatnya Dibangun di atas sholat yang sudah dia lakukan Kalau misalkan batal maka sholat sebelumnya maka batal. Harus diulang dari awal. Nah ini sangat kuat sekali dalilnya. Sangat kuat sekali. Beda kasusnya kalau orang itu tahu memakai pakaian yang ber, yang najis terus sholat dari awal ini nggak sah sholatnya harus diulang kalau ini ini masalahnya ketidaktahuan masalah ketidaktahuan ini dalam masalah eh, dalam masalah yang kita kasih contoh ini ya jadi subhanallah ya ulama seperti itu kita kembali kepada dalil tentunya kembali kepada eh, dalil nah ini masalah sholat ya eh, satu lagi contoh satu lagi contoh sebenarnya banyak contohnya tapi satu saja satu lagi waktunya dalam masalah nikah. "Lau tazawwaja imra'atan wa indahu annaha ghairu muhal." Ya. Fatabayyana annaha muhal, faz-zawaju sahih. Kalau menikahi seorang wanita menurutnya tidak halal, kemudian dan nikah nih, nikah, kemudian setelah itu kayaknya ini wanita nggak halal, nggak halal maksudnya dia ragu, Nah, kemudian jelas bahwa wanita ini boleh dinikahi, nikahnya sah. Kemudian kasus berikutnya ada seseorang menikahi wanita dan dia yakin wanita yang halal dinikahi. Kemudian setelah nikah, dia tahu bahwa wanita ini gak halal dinikahi. Maka nikahnya adalah tidak sah. Nikahnya tidak sah. Misalkan setelah nikah tahu bahwa istrinya ini adalah saudari sesusuan Saudari apa? Sesusuan. Maka tidak sah. Ya tidak sah. ففي كل هذه المسائل الاعتبار لما في النفس الأمر لا لما ظنه المكلف dalam masalah-masalah ini adalah yang dianggap adalah nafsul amr keadaan yang sesungguhnya ya bukan dengan zon mukallaf bukan dengan don mukallaf dan nah, itu sudah saya jelaskan tadi dalam syarah atau sudah saya bacakan dan e, sudah kita jelaskan dalam syarah ketika kita tadi bahas kaidah eh, la ibrata bi dhanni al bayni khata'uhu wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf. E, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ada sedikit waktu untuk tanya jawab, akhi. E, kita kembalikan kepada akhuna e, Abdul Ghaffar hafizahullah taala. Nah. Nah. Barakallahu fikum atas bahasan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja di dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk pertanyaan melalui telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Dari pertanyaan pesan singkat kita bacakan terlebih dahulu Ustaz. Nah, seorang penanya bertanya, ini akhwat Ustaz. Saya sering mengingatkan suami hmm. agar sholat subuh di masjid, Sa. Hmm. Tapi suami lebih sering mengajak sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Yang menjadi pertanyaan yang mana yang harusnya lebih baik dilaksanakan? Baik, barakallahu fiik. Ahsan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Seorang suami, berarti suami ini laki-laki. Ya. Bukan perempuan. Baik. Eh, hukum salat seorang laki-laki itu yang wajib adalah di masjid bukan di rumah ya walaupun misalkan dengan alasan untuk sholat berjamaah ngajari keluarga sholat berjamaah di rumah tidak dibenarkan seorang laki-laki sholat di rumah sholat subuh sholat zuhur sholat asar sholat maghrib sholat isya ya Sholat laki-laki itu di masjid Apalagi sholat subuh dan sholat isya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma habwa ya kalau mereka mengetahui tentang apa yang ada di dalam keduanya di salat subuh dan salat fajr eh, salat isya Ya, la tauhuma wala habwan. Saya mereka mendatanginya walaupun sambil merangkak. Siapa mereka ini? Mereka yang dimaksud adalah kata Rasul orang-orang munafik. Yang Rasul SAW berkata, "Asqalus salawat 'alal munafiq, asqalus salati 'alal munafiqin." Suat yang paling terasa berat dirasakan oleh orang munafik adalah solat isya dan solat fajar. Isya dan waktu fajar, solat subuh. Ya, kalau mereka tahu pahala yang ada pada keduanya, niscaya sambil merangkak mereka datang. Ini menunjukkan para pemirsa, ini menunjukkan uh, para pendengar tentang apa? tentang kewajiban solat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pahala yang sangat besar sambil merangkak pun mereka datang. Lihat bagaimana ada seorang yang buta di zaman Rasulullah SAW minta rukhsah keringanan kepada Rasulullah SAW untuk solat di rumah. Buta. Ya. Rasul tanya di antara hadisnya Rasul tanya, "Hal tasma'un nida?" apakah anda mendengar nida yakni azan dia menjawab na'am iya yes, saya mendengarnya kata Rasul fa'ajib ya penuhi panggilannya tidak ada uzur apalagi yang sehat matanya bisa melihat telinganya masih bisa mendengar kakinya masih kuat jalan ya sholat di masjid nanti setelah sholat di masjid baru pulang boleh ngimami keluarganya boleh Ya, boleh. Jadi imam keluarganya. Nah ini. Tapi jangan sholat di rumah. Nah ini. Ini yang harus diperhatikan. Kalau berbicara masalah afdol, jauh tentunya. Jauh. Ya, tentunya ya afdol di masjid. Dan jauh. Dari banyak sisi. Dari sisi pahala. Ya kan? Tidak bisa menandingi sholat di rumah cuma satu banding 27 kemudian tidak terancam dosa bagi laki-laki kalau laki-laki sholat di rumah lihat ya kata ulama laki-laki itu berdosa walaupun dia sholatnya sholatnya sah tapi dia terkena dosa meninggalkan jamaah meninggalkan jamaah di masjid ya meninggalkan jamaah di masjid belum langkahnya <coughs> dari rumah ke masjid satu langkah mengangkat derajat satu langkah menghapus dosa ya wudhu pahalanya sangat banyak sekali pahalanya sangat banyak sekali oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan sholat yang di rumah ya oleh karena itu bagi yang bertanya ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan tolong menolong di atas eh, kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan di sana dinasihati baik-baik kemudian eh, sholat di masjid kemudian mami di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian dari Ummu Heni di Medan, pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. assalamualaikum. Uh, kalau kita bertamu ke rumah saudara Ustaz, dan di meja kita dapati ada tisu dan kita mengambilnya karena ada keperluan tanpa izin saudara tersebut. Apakah hal ini juga termasuk yang tidak mengapa? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ya, tentang tisu yang ditaruh di meja dan kita datang ke situ, kemudian ma'ruf, tisu ini buat alat pembersih. Maka urufnya boleh, walaupun tidak izin. Walaupun tidak izin. Urufnya tisu itu bisa digunakan oleh kita ketika kita butuh apa? Butuh untuk membersihkan tangan kita atau ngelap kotoran yang ada di atas meja atau membersihkan ah, apa namanya? kaca dan seterusnya. Walaupun tidak izin, tidak mengapa. Karena ini dalalah, dalalah. Dalalah sesuatu yang menunjukkan akan makna tertentu, ya, tidak dengan ucapan dan tidak dengan tulisan. Tetapi, tetapi, kalau kita tahu bahwa pemilik rumah, ya, saudara kita ngomong atau nulis, tulis yang jelas, jangan ngambil tisu misalkan, atau ngomong jangan menggunakan tisu nah kita nggak boleh ngambil kita nggak boleh ngambil tapi kalau tidak ada tasrih maka boleh kita ambil tisunya kita buat lap kita buat bersih bersih karena urufnya adat kebiasaannya tisu itu untuk itu Tisu untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawabannya. Dan silakan pendengar maupun pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kita sapa untuk Anda yang ingin masuk di pagi hari ini. Baik. Sudah yang masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Umu Abdillah di Mamuju. Umu Abdillah. Tafadhali, silakan. Silakan, ya. Eh, iya. pertanyaan iya. saya begini Pak Ustaz, apabila kita sholat mm -hmm. itu di, di pada itu kan kita melihat telunjuk, apakah kita melihat eh mulai duduk dari awal atau pas baca syahadat saja? Iya. Kemudian Sudah. boleh satu lagi Pak Ustaz? Silakan. Hmm. Silakan. Eh, ini agak di luar dari tema, tapi dulu saya sering mengikuti waktu kita membawa metode Imam Syafi'i mengaji, saya mau tanyakan itu mm -hmm. tentang min mim kasro ketemu alif itu dibaca panjang atau tidak? Karena itu banyak dalam Al-Quran tidak ada tanda tandanya. Kasro ketemu alif. Min. Iya, mim, kasro ketemu alif. Contohnya? Kayak surah Al-Baqarah itu di ayat 259 di situ ada dua ada mi begitu tapi 259 alif. Iya. Al-Baqarah sebentar Ibu. Iya. 259 159 hmm, 100 apa? Atau 200? 200, 259 259 Ada musaf enggak? 259 Sebentar Bu ya Iya hmm, Karena ibu ngajinya supaya benar 259 Oh kan lagi marah Ah iya جزاك الله خيرا كده يوما يبقى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه فأماته الله يا إيه، مئة يا آه، قال بل لبثت مئة عام gitu يا mim kasrah ketemu ألف يا iya ألف إيه. Wa amatahu lahu mi itu minya. Iya iya iya iya iya iya ya. iya iya. iya. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Saya sering bingung Pak Ustaz. Iya iya iya. Ya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abdullah memuji dua pertanyaan, Ustaz. Dua pertanyaan. Tapi hmm. pertanyaan yang pertama tentang masalah iya. tahiyat. Kita melihat telunjuk uh -uh. ketika dari awal atau saat eh, tasyahud ya. Uh-uh. Nah, iya iya iya iya. Eh, tentang hadis-hadis tentang telunjuk banyak sekali yang meriwayatkannya ya. para ulama ini banyak sekali. E, dari jalur sahabat ini sangat banyak. E, belasan. <clears throat> ya. E, tentang isyarat telunjuk mata kita ini melihat telunjuk itu kapan? Ya. Ya. E, wallahu alam. Ya wallahu alam. Setahu ana adalah ketika kita apa namanya mengangkat jari tunjuk itu kita lihat telunjuk itu. Dan kapan? Pas kita duduk tasyahud. begitu kita tasyahud awal, tasyahud dari awal. akhir dari awal. Dari awal. Ini yang kuat. Ya. Kita kita angkat telunjuk kita, maka kita lihat ke telunjuk itu. Ya. Tidak di tengah-tengah dan tidak di akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami sama Ibu ya. Ini. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mi'ah kalimat mi'ah mim kasra alif. Nah, Ibu coba perhatikan Ibu coba perhatikan. Di atas alif itu ada tanda lingkaran. Ada tanda lingkaran. Di semua mushaf setahu saya ya. Baik itu mushaf Indonesia atau mushaf eh, cetakan eh, Mujamak Malik Fahad. Itu lingkaran apa namanya? Namanya adalah As-Sifru Al-Mustadir. Bulatan lonjong. Eh maaf bukan bulatan lonjong. Bul, eh, eh bundar ya bundar bukan bundar lonjong kalau bundar lonjong lain ada hukumnya lain ini bulatannya sempurna bulatannya sempurna ya namanya asifru al-mustajir fungsinya fungsinya tanda baca ini adalah menunjukkan bahwa huruf yang ditandai dengan tanda lingkaran tadi itu tidak dianggap ya secara apa secara bacaan secara bacaan ya secara bacaan baik itu wasal ketika sambung atau ketika dibaca wakaf baik ketika wasal ketika dibaca wakaf artinya tidak dibaca di sini secara khusus tidak dibaca panjang tidak mi'ah tapi mi'ah tapi mi'ah ya tapi mi'ata amin mi'ata amin tapi bukan mi'ah ya ya Ibu sekali dan masya Allah mudah-mudahan ibu bisa baca Quran dengan baik dan benar dan lancar ya Mudah-mudahan kita juga semua bisa menjaganya ya. Ya ini pertanyaan bagus sekali ya walaupun eh, nggak ada hubungannya dengan materi kita ya tapi nggak apa-apa karena penting ya. Ini karena dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam ibu baca ya, dan pemirsa pun bisa menjumpai ini ya. Maka eh, kita jawab. Nah, Allah alam Nah, satu lagi ya. ya. Barakallahu fikum. Semoga memberikan keberkahan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Pertanyaan terakhir kita ambilkan dari pesan nah. berkenaan dengan bagaimana menghukumi tentang suatu hal yang tidak kita ketahui. Dalam hal ini adalah makanan. Contohnya hmm. ada info bahwa suatu makanan itu mengandung bahan yang haram. Hmm. Tetapi kita tidak mengetahui secara pasti kebenaran tentang kabar tersebut. Boleh tidak makannya? Iya, iya, barakallahu fiik. Nah, eh, ada info tentang sebuah makanan itu haram. Infonya dari mana tentunya kan? Seperti itu. Jadi hukum hukum asal al-aslu fil asya'i al ibaha Hukum asal segala sesuatu di atas muka bumi ini halal. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya. Ya. Jadi apa itu pakaian, apa itu makanan dan yang berhubungan dengan masalah dunia hukum asalnya halal. Contoh eh, makanan daun-daunan apa namanya orang Sunda lalaban. Lalaban. Popohan misalkan. Kita makan daun popohan atau daun apalah kan gitu. Datang orang. Ini haram loh, gak boleh dimakan. Ya. Tapi kita gitu. kif haram? Dari mana dal dalilnya? Apa dasarnya? Ya kan? Orang yang mengharamkan sesuatu dalam masalah dunia harus mendatangkan dalil. Kan itu. Kita katakan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ini halal. Baik. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan haram harus mendatangkan dalil. Baik. Ini kasus. Ada kasus misalkan sebuah makanan dicampur Eh, dia mengatakan nih haram, haram. Kita nggak tahu nih halal atau haramnya. Ya, kita hukum asalnya. Kalau ada yang mengatakan ini halal, ini mengatakan haram, kita ambil yang mana? Yang mengatakan halal. Sampai jelas bahwa makan itu haram. Contoh, ada orang yang ahlinya memang, misalkan atau dari MUI, misalkan dari MUE, mengatakan, nih jenis makan ini mengandung setelah diteliti ada minyak babinya misalkan ada minyak babinya maka ini jelas haram ya tapi ketika ada yang mengatakan ini halal ini haram ini halal ini haram ya nggak jelas kedudukan keharamannya maka kita katakan halal hukum asal kita katakan halal kita nggak boleh mengharam mengharamkan sesuatu yang halal hukum asal makanan halal kecuali ada nas dalil bahwa makanan itu adalah apa haram Apakah, itu. Hmm. Uh, berarti ketika hmm. kita ingin ingin sekali misalkan ingin makan suatu makanan, -hmm. kemudian kita mendengar ada kabar yang belum jelas, belum jelas mengatakan haram, maka -hmm. apakah kita terbebani untuk mencari tahu tentang kehalalan atau keharaman? Bisa kita cari tahu, ya kita eh, cari tahu dari atau ulamanya atau dari yang tahu kan gitu. Tapi kalau misalnya masih isu, hmm. kalau masih isu Nah, kita makan saja. Saya, saudara. Ya. Kita makan dan kita nggak boleh mengatakan haram. Hmm. Kecuali kalau kita mau warok Hati ah, anak hati-hati. Beda kalau hati-hati kasusnya. Hati-hati bukan hukum. Ya kan? Hmm. Dan tidak bisa memaksakan kehati-hatian antum kepada orang lain. Karena misalkan gini. Ada yang mengatakan, ini makan ada yang mengandung ini, Ustaz ah, saya hati-hati tapi saya nggak mengatakan ini haram ya kan dari sisi kewaraan anda hati-hati nggak mau makan itu tapi tidak mengatakan makan ini apa haram sampai jelas keterangan apakah makan itu jelas haram atau tidak haramnya dan nah, jika dikatakan itu adalah subhat ketika hmm. ada yang mengatakan begini begitu, hmm. sehingga kita tidak memakannya. So. Ya, nggak apa-apa. Ya, dari sisi kehatian ya, dari sisi kehati-hatian itu bagus. Dari sisi kehati-hatian bagus. Tapi kalau eh, salah satu antara kita belum tahu nih, belum jelas ini makanan, ya. Kemudian kita katakan haram dan kita umumkan kepada yang lain haram, padahal nanti setelah dicek mana keharamannya nggak ada, dosa kita. Hmm berdosa karena kita mengharamkan sesuatu yang halal. Tetapi dalam rangka ke, ke kehati-hatian dari kita karena ada isu seperti itu kita nggak makan itu lebih bagus. Ya, tapi kita katakan mengatakan ini haram, ini halal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Karena apa? Mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh karena itu ketika masih belum jelas, kita masih pakai kaidah al-aslu fil asya'i al ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Makanan hukum asalnya mubah sampai ada keterangan yang sangat yakin bahwa makan ini haram. Tetapi beda kondisinya ketika kita tidak mau makan. Kita, ketika kita tidak mau makan, ah saya ragu-ragu nggak makan, itu hak dia. Dan itu lebih bagus untuk kehati-hatiannya, untuk kehati-hatiannya. Tapi tidak boleh mengeluarkan hukum tentang haramnya sesuatu itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah. Baik. Nah, berkafik Wafik barakallah. kita. Nah, mungkin eh, ini saja yang bisa Anda sampaikan ya para pemirsa eh, TV Roja dan para pendengar dari Roja Allah ya kan. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita bahas bermanfaat buat kita dan kita minta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahalanya untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan Eh, mudah-mudahan Allah memberkahi eh, dan memberikan rizki yang halal, yang luas kepada eh, kita semua, kepada yang mendengar dan melihat acara ini dan menyaksikan acara ini.